وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Jamaah rahmakumullah Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan Surat Al-Mursalat sekarang kita berpindah kepada surat yang turun pada urutan ke-34 yaitu surat Qaf. Surat Qaf itu surat ke-50 dalam pembukuan ya. Surat yang ke-50. Kita baca bagian awalnya ya. Bersama-sama dengan niat lillahi ta'ala dan insyaAllah menjadi pahala buat kita semua. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Qaf والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءه كافر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك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 Bismillahirrahmanirrahim. Qad demi Al-Qur'an yang mulia. Mereka tidak menerimanya, Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka sebab pada kami ada kitab atau catatan yang terpelihara baik. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran. Ketika kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Maka stop dulu, stop dulu. Sampai di situ ada soal apa? Qaf wal Qur'anil Majid. Demi Al-Qur'an. Allah bersumpah dengan Al-Qur'an demi Al-Quran yang mulia ini. Balajibu anjahum munzirum minhum. Mereka terheran-heran. Allah mengutus Rasul dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan manusia. Heran mereka. Nggak percaya. Masa Rasul orang gitu. Maunya Rasul itu malaikat kali ya maunya. Nabi itu jangan orang kira-kira maunya. Jin kali baru dia percaya. Ini kalau orang yang masa orang yang jadi rasul jadi nabi gitu ya? Faqal al-kafiruna hadha syai'un ajib. Ini tidak percaya kepada rasul bahwa rasul itu adalah berasal dari kalangan manusia. Rasul untuk manusia berasal dari kalangan manusia. Kalau rasul Allah untuk malaikat tentu berasal dari malaikat. Aida mitna, apakah apabila kami telah mati? Wa kunna dan kami telah menjadi tanah. Dzalika raj'un ba'id. Kami akan dibangkitkan kembali seperti yang diajarkan nabi-nabi itu. Segala nabi mengajarkan nanti dikubur, bangkit dari kubur. Apa begitu? Dzalika raj'un ba'id. Itu jauh sekali, nggak masuk akal sekali ajaran nabi-nabi itu. Orang sudah hancur kok jadi tanah. Di dalam tanah. Kan dua meter digali. Sudah hancur di dalam tanah itu. Masa bangkit lagi? Rajon baik. Itu satu pengembalian yang jauh sekali nggak masuk akal. Tapi Allah menjawabnya dengan sederhana. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami tahu sebetulnya satu demi satu sel-sel Daging kamu yang sudah hancur dalam tanah itu. Kami lihat satu-satu sel kamu itu. Bukan sekeping-sekeping daging kamu itu. Sel kamu yang kecil-kecil banget yang sudah jadi tanah itu saya lihat. Kata Allah. Jadi bukan cuma tahu ya. Allah tahu, Allah lihat. Mana yang tanah beneran, mana yang sel kamu. <coughs> mana yang ancuran dari daging kamu. Allah tahu. Wa andana kitabun hafiz. Kami ada catatan tersendiri, ada cara sendiri untuk mengetahui hal itu. Bal bil haqqi lamma Tapi sayangnya manusia-manusia kafir kepada nabi-nabi itu telah mendustakan kebenaran yang dibawa dari Allah. Tatkala nabi itu datang kepada mereka. Sampai di sini dulu. Kita diskusikan dulu soal kebangkitan dari kubur. Di mana? Ada masalah? Oke, silakan. Di mana masalahnya? Jadi kita pura-puranya sahabat Nabi yang paham Quran cepat tahu bahasa <laughs> Quran gitu ya. Ini tema ini apa? Tema bangkit dari kubur. Apa persoalannya? Silakan. Ya. Kebangkitannya dulu. Jadi kita dikubur di muka bumi, ya. di dalam bumi di dalam tanah. Ya. Nanti hancur kan di dalam tanah. Pada waktu kita dibangkitkan itu nanti kan di padang mahsyar. Pada waktu dibangkitkan belum, belum ke padang mahsyar. Masih di bumi, kan? Masih di bumi, tapi tidak berbentuk tanah lagi begini. Bumi yang sudah menjadi haba membesar. Bukan bumi, buminya sudah hancur, Ustaz? Bumi yang sudah hancur bumi hancur menjadi seperti tepung kalau terjemahan biasa, seperti tepung ditiup angin, sudah tidak berbentuk lagi bumi ini. Nah, jadi kita itu kan terbongkar semua. Jasad orang-orang tertanam di bumi ini maupun di dasar di bumi di dasar laut kan terbongkar semua. Nah, roh yang baik itu kan di langit letaknya. Allah menciptakan jasad baru, digabungkan dengan roh yang di langit itu. Allah menciptakan jasad baru digabungkan dengan roh orang-orang yang jahat yang di bawah langit itu. Maka bangkitlah mereka menuju bersiap-siap akan menuju ke alam mahsyar. Jadi kebangkitan masih di bumi. Tetapi tidak berbentuk seperti ini lagi. Jadi kalau bumi itu sudah hancur seperti tepung ditiup angin, itu gambarannya kan halus banget sudah ya. Maka itu para ahli filsafat mengatakan bumi dan langit ini nanti pada waktu kiamat itu akan hancur menjadi atom kembali. Karena bahan alam semesta ini adalah atom. Atom itu nggak bisa dilihat. Nah kalau tepung ditiup angin bisa dilihat nggak? Nggak bisa dilihat. Nah, jadi alam semesta ini akan dikiamatkan. Bumi yang tadinya menampung mayat-mayat orang menjadi tepung seperti itu. Maka itu Allah menghidupkan dia dalam jasad yang baru dan menyatukannya dengan rohnya. Lalu untuk siap-siap berangkat ke alam mahsyar. Gitu Pak ya. Gimana Pak? Ya. Kan ya. Ya. Nah, yang dikremasi. Bagaimana dengan orang-orang yang seperti orang Hindu kan dibakar ya Ustaz atau mungkin uh, dari mazhab lain mungkin yang ya. sifatnya dibakar sehingga dia jadi abu bahkan dia terus di apa ya di larung apa di guburnya di laut bagaimana ya. itu bagaimana Ustaz ya. dengan dengan Itulah yang dijawab oleh ayat ini. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami tahu mana yang hancur, bagian-bagian yang hancur dari tubuh kamu yang ditelan bumi itu kami tahu, kata Allah. Jangan lagi berupa debu masih kasar. Molekul kamu aja saya tahu. Pokoknya yang ada di bumi. Bumi itu kan ada daratan, ada lautan. Ya kan? termasuk debu yang dikremasi yang sudah direndam dalam laut, kan dia masih di dalam bumi juga dia. Qad alimna ma tanqusul ardu minhu. Kalimat ini menjawab semua itu ya. Allah tahu itu. Walaupun sudah masuk ke dalam air, sudah mengendap di bawah laut, atau di bawah air laut kemana-mana debunya itu. Tetap Allah tahu satu-satu itu selnya si Anu. Kalau saya itu kecil banget ya. Allah tahu. Oh, sel-selnya kanu mencar kanu sebagian sepuluh ribu sel dari tubuhnya dari tangannya ada di lautan Atlantik. Umpamanya ya, dibawa arus ke lautan Atlantik. Sel dari kakinya dibawa ke lautan Indonesia. Saya tahu kata tahu. Di mana sel kamu itu berada? Oleh sebab itu, ya ini penting ya kalimat ini nih jarang jarang dibahas. So, Alhamdulillah malam ini kita mendiskusikan. Uh, eh, mohon maaf, kalau pemahaman kami dalam hal ini adalah yang dibangkitkan itu eh, ruh-ruh itu uh, setelah nanti uh, sekarang kita dikasih baju kan dari tanah ya Ustaz. Jadi nah kalau pemahaman saya pada waktu ruh-ruh itu nanti menghadap Allah, nah itu secara kedahsyatan ilmu Allah, Allah itu akan memberikan baju tidak dari yang dari bumi yang telah hancur luluh itu. Cuma saya nggak tahu apa itu. Ini pemahaman saya. Ya. Kalau gitu dengan izin jamaah kita ulangi sedikit ya. Bahwa manusia ini terdiri dari tiga. Satu jasad fisika berbentuk ini, daging-daging ini, tulang-tulang ini. Ini fisika kan? Fisik jantung kita itu juga fisik ada bendanya. Tetapi selain fisika ada unsur kedua, unsur nyawa. Gerak, hidup. Unsur nyawa ini berasal dari asalnya. Kalau ayam berasal dari sejak dalam telur itu. Di dalam kuning telur itu ada nyawa di situ. Kalau kita manusia dalam sperma seorang laki-laki itu ada nyawa di situ. Dua unsur. Yang ketiga setelah 120 hari di dalam rahim ibu. Lalu ditiupkan roh. Empat bulan ya. Maka dulu saya katakan. Sejarah hidup kita ini. Dari hari pertama sampai bulan keempat. Akhir. Kita hidup baru pakai jasad dan nyawa saja. Belum ada roh. Setelah 120 hari ditiupkan Ruh itu tahap kedua sejarah kita. Lima bulan berarti ya. Di dalam rahim ibu. Lima bulan. Dari bulan kelima sampai bulan kesembilan. Kita sudah mempunyai jasad, nyawa, dan roh. Kalau mati, tiga-tiganya ini berpisah. Dipisahkan. Jasad kembali ke tanah, kata Quran. Karena memang berasal dari tanah nyawa berasa kembali kepada asalnya. Dari mana asalnya nyawa? Dari tanah. Dari atomnya tanah. Roh dua kemungkinan. Pertama, roh orang yang beriman dan takwa naik ke langit. Yang kedua, roh orang yang tidak beriman dan musyrik disiksa di bawah langit. Pada waktu kebangkitan, Allah mengatakan di dalam ayat-ayat yang lain dengan istilah yaumul ba'si, hari kebangkitan. Ayat mengatakan wa idzan nufus apabila jiwa-jiwa roh-roh baik yang di langit maupun yang di bawah langit zuwijat dikombinasikan kembali dengan badan baru. Ya kan? Wa idzan nufusu zuwijat. Jadi ada penciptaan baru sebetulnya. Kita berasal dari bahan yang lama, tetapi penciptaannya baru. Bangkit tadi ya. Bersiap untuk bangkit menuju mahsyar. Jadi berdasarkan ayat wa idzan nufus apabila jiwa, jiwa roh-roh zuwijat dipasangkan kembali dengan jasadnya. Menunjukkan ada jasad baru. Apakah seperti yang sekarang ini? Belum tentu. Ya, apakah tulangnya segini? Ukurannya kerasnya belum tentu. Itu adalah persoalan lain. Tentu kita dibangkitkan dengan fisik, dengan roh, dengan segala macam. Roh sudah berpengalaman banyak. Dengan fisik yang baru, dipersiapkan untuk menghadapi hidup yang yang baru. Kulit kayak begini cuma cukup untuk hidup di bumi yang kayak begini. Kalau untuk hidup di planet Mars, kulit ini nggak kuat. Itu pasti kan? Kalau untuk hidup di alam mahsyar, kulit begini nggak nggak kepake terlalu terlalu lembek kali ya. Ya kulit orang mau mau pergi ke alam masar tuh mestinya mungkin ya sekencang besi, sekeras besi kali kulitnya. Baru kan, baru dia cocok untuk pergi ke alam masar itu. Kalau kulit begini mah nggak kena. Sudah pasti lebih sempurna, lebih kuat, lebih hebat, lebih tahan. Itu jasad yang baru yang digabungkan dengan roh kita. Roh kita lama. Ya. Yang soleh ada di, di langit, nanti disatukan. Yang tidak soleh ada di bawah langit, nanti juga disatukan. Karena alam langit dan bumi sudah hancur, maka dipindahkanlah setelah disatukan, disatukan, diciptakan baru. Semuanya berangkat ke alam yang baru, alam mahsyar, yaitu bumi baru dan langit baru. Gitu Pak ya. Baik. Ada lagi berkenaan dengan ini? Aiza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Saya pikir kalau kita ya mikir-mikir, saya belum pernah baca di dalam buku. Kalau bukan gara-gara ayat ini, kita juga nggak tahu bahwa kita akan dibangkitkan apa enggak ya. ya. Kalau kita ilmiah-ilmiahkan, Orang kalau sudah dia mati dikubur. Penghormatan itu disolatkan, dikapankan, terus ditimbun. Habis itu hancur. Tinggal kenangan di dalam otak orang yang masih hidup. Ya kan? Yang sudah masuk kubur itu jadi apa? Jadi tanah. Rohnya kemana? Kalau bukan ajaran Islam ya, kalau bu, kalau nggak ngikutin ajaran Islam, kalau ajar Islam kan roh yang soleh naik langit. Yang tidak soleh masih ada rohnya tetapi dihukum di bawah langit. Nah, kalau bukan begitu ajarannya umpama kata manusia sudah hancur jasadnya. Gimana jadinya? Ah? berinkarnasi. Ruh seseorang akan masuk ke dalam jasad baru orang lain apakah anak, apakah cucu, apakah cicit. Sekarang saya tanya, ya berarti jawabannya kalau bukan ajaran Quran, ajarannya alternatifnya adalah reinkarnasi. Sekarang kita tanya, apa hukum yang mengatur reinkarnasi itu? Reinkarnasi itu kan bukan jasad jadi jasad baru. Roh kan. Nyawa orang yang sudah mati, udah hancur itu. Nanti masuk lagi ke dalam jasad cicitnya. Hukum apa yang ngatur ini? Aturannya bagaimana? Ini roh engkongnya dulu. Engkongnya yang kelima dulu. Harus masuk ke cicitnya yang kesembilan. Apa begitu aturannya? Engkongnya yang ketujuh di atas harus masuk ke cicitnya yang ke-41. Keturunan ke-41. Aturan mana itu? Bagaimana orang penganut paham reinkarnasi bisa menerangkan soal itu? Cobalah. Bapak mati, rohnya apa bisa dipastikan masuk ke anak? Kalau dipastikan masuk ke anak, ke anak berapa? Kalau bisa dipastikan masuk ke anak anak laki-laki apa anak perempuan. Nggak bisa. Se -se Sejauh yang saya tahu, teori reinkarnasi itu nggak bisa diterangkan, Pak. Gelap. Nggak benar itu teori. Tidak bisa dijelaskan, pak. Saya sudah baca itu diinkarnasi di dalam filsafat Hindu misalnya ya. Di dalam buku Qadiyatul Uluhiyah Bainal Falsafah Wad Din. Saya pikir buku itu dua jilid tebal-tebal segini ya. Problem ketuhanan antara filsafat dan agama. Semua ajaran agama di situ ada. Di dalam buku Syekh Abdul Karim. Kebangkitan menurut Hindu, kebangkitan menurut Buddha, kebangkitan menurut Lao Tse, kebangkitan menurut Plato, semuanya ada di situ. Kalau saya pikir-pikir, wah ini setengah Nggak jelas ini teori inkarnasi ini. Tanasuh. Di dalam bahasa Arabnya itu tanasuhul arwah katanya. Tanasuh. Nazariyatul tanasuh. Teori reinkarnasi. Tetapi tidak bisa dijelaskan. Bagaimana roh si kakek ini harus masuk ke dalam roh cucunya, apa cicitnya, kalau cucunya cucunya yang mana? Yang laki apa yang perempuan? Gitu Pak ya? Jadi sangat tidak jelas <laughs> itu teori itu. Jadi oke, okay, satu ajaran Quran berbicara tentang roh, bicara tentang jasad. Lawan daripada ajaran ini adalah reinkarnasi. Tapi reinkarnasi tidak bisa dijelaskan oleh penganut reinkarnasi itu sendiri. Sayang tidak ada buku khusus misalnya ya. Kritik teori reinkarnasi misalnya. Belum ada bukunya khusus. Sehingga umat kita kan tidak tidak tidak terlatih itu mengeritik teori-teori yang menentang Islam itu tidak terlatih. Kadang-kadang kita kalah melulu kalau debat. Itu alternatifnya. Alternatif lain. Kalau tidak pegang reinkarnasi, pegang Islam. Alternatif lain apa? Enggak jelas kan? Nanti kita mati, rohnya kita enggak tahu, jasadnya jadi tanah. Habis, hilang. Hilang. Menjadi nonsense. Ya. Hilang menjadi tiada. Ruhnya tadinya ada, menjadi tiada. Jasadnya tadinya ada, menjadi tiada. Mau bapak-bapak menjadi tiada? Kalau tiada kan tak bermakna, kata orang Malaysia ya. Kalau tak ada ya tak ada makna artinya, <laughs> artinya itu kan. Tidak bermakna dong kalau tiada. Berarti apabila kita mati, hidup tadinya bermakna. Begitu kita mati menjadi nonsens Menjadi tiada. Menjadi tak bermakna. Menjadi bukan apa-apa. Inilah yang dulu saya katakan, saya ceritakan di sini. Dan di mana-mana saya ceritakan. Pertanyaan yang menggelayuti otaknya Kate Stephen. Yusuf Islam yang di London itu, rocker itu, penyanyi rock itu. Cat Stephen itu dia sudah pelajari teori tanasul arwah, reinkarnasi. Dia belum baca Quran. Terus dia pelajari teori yang mengatakan menjadi tiada ini. Wah sakit kepala saya. Di Masjid Al-Furqan, Jalan Keramat Raya 45, masjidnya Dewan Dakwah. Waktu itu Kate Stephen datang ke Indonesia dibawa oleh Pak Astagfirullahaladzim. Pak Zaid dari Departemen Luar Negeri. Pak Zaid itu orang Deparlu. Turunan India kerja di Deparlu. Dibawalah oleh beliau ke Masjid Dewan Dakwah. Mendadak kita-kita yang sebagai pengurus Dewan Dakwah kumpullah di situ. Bersama Kate Stephen itu. Dia pakai jubah putih, pakai pici putih. Bukan Pak Zahid ya, Pak, Pak Zahid. Zahid dari Departemen Luar Negeri. Ketika berdialog, mula-mula moderator bilang, penanya pertama Pak Nabhan Hussein. Oke, saya bertanya pertama. Pertanyaan saya, kenapa Anda masuk Islam? Yang kedua, Islam yang Anda anut di London itu Islam apa? Sebab saya tahu di London itu ada Islam Ahmadiyah. Ya kan? Ada Islam Bahai. Ada Islam macam-macam di situ kan? Ada Islam kebatinan. Kita Islam Ahlus Sunnah wal, wal Jamaah kan? Yang mengikuti Quran dan Sunnah Rasulullah. Di sana mengikuti filsafat lah segala macam gitu kan. Pertanyaan yang kedua ini tidak dijawab oleh dia. Saya kecewa juga. Tetapi yang pertama dia jawab, ya itu kalau saya mati nanti menjadi tiada. Ya Allah, nggak enak banget kalau menjadi tidak ada. Ngapain saya ini ada sekarang kalau nanti menjadi tidak ada? Habis dikubur hilang begitu saja. Ya kan? Nggak ada hitung-hitungannya, amalnya tidak dihitung, amal baik buruknya tidak dihitung. Dia cuma ada di dalam ingatan orang. Ya kan? Oh, si Anu dulu. Ya kan? Kalau kita Pak ya, kita-kita yang masih ketemu begini kan bisa. Nah setelah kita 2, 3, 40, 50 tahun meninggal dunia, generasi anak cucu kita kan sudah tidak bisa cerita kepada kawan-kawannya tentang kita. Cuma mungkin ada cucu yang masih ketemu dengan kakeknya. Ada cucu yang masih ketemu dengan neneknya. Masih bisa cerita dia kan? Atau sekurang-kurangnya dia masih bisa mengingat. Kakekku pernah begini. Nenekku pernah begini. Cuman segitu doang adanya. Hanya ada di dalam ingatan anak cucu. Makna yang lain tidak ada. Menjadi tiada. Ya. Minal wujudi ilal adami. Pindah dari wujud, dari ada ilal adami menjadi tiada. Apa begitu? Apa benar yang Quran ini? Kalau kamu mati, badan kamu dikubur jadi tanah, tapi aku tahu semua sel-sel kamu, kata Allah. Roh kamu kalau bagus naikkan ke langit, kalau tidak bagus disisa di bawah langit. Kamu mau yang ini, apa mau inkarnasi, apa mau teori ketiadaan ini tadi? Nanti di dalam filsafat diperdebatkan lagi itu. Kalau orang dari ada terus mati dianggap menjadi ti, men, tiada. Tiada maknanya, tiada artinya, tiada hakikatnya, tiada wujudnya. Nanti diperdebatkan. Tiada itu apa sih? Nah, ada itu apa sih? Itu kan filsafat ya. Ada itu apa? Tak ada itu apa gitu. Namanya orang filsafat kan. Nyeleneh-nyeleneh kan pertanyaannya. Jadi tiga teori besar ya dalam soal ini. Nah mana yang milik kita? Tergantung kepada kita masing-masing. Tidak tidak tidak mustahil ada orang Islam masih menganut teori reinkarnasi. Ya kan? Tidak mustahil orang yang KTP-nya Islam dia menganut teori ketiadaan. Quran itu mengatakan, hidup kamu ini berarti ya yang benar hidup. Nanti kamu mati itu bukannya hilang. Amal kamu dicatat semua, yang baik dan yang buruk. Yang baik akan diberi balasan yang lebih baik, kata Allah. Yang buruk akan diberi balasan sewajarnya. Bukan tidak ada makna kamu itu. Saya yang bikin kamu itu, Masa aku membuat kamu percuma aja hilang begitu aja? Makhlukku tidak ada yang hilang percuma. Semua aku ciptakan dengan hak. Nggak ada kamu yang hilang. Jangan merasa minder. Jangan merasa kecil. Antar juga kalau 70 mati hilang. Iya tak? Seperti kayak hilangnya seekor kerbau. Kerbau kan dipotong. Nanti sapi waktu kurban dipotong. Ya toh? Terus dagingnya di dibagi-bagi, dimakan. Hilang itu sapi. Apa maknanya sapi itu? Ada balasan amal baiknya? Nggak ada amal baiknya itu sapi. Jadi masa manusia disamakan dengan sapi? Quran mengatakan Walaqad karramna bani Adam. Oh kamu itu bukan kayak sapi kata Allah. Hilang menjadi tiada kayak sapi. Bukan begitu dong. Kamu itu makhluk yang mulia kok, <laughs> ya kan? Nggak ukuran kamu disamakan dengan kebo, dengan sapi. Tidak betul kata Allah. Kami memuliakan Adam dan kami memuliakan anak cucu Adam Iya dah. Maka di dalam ayat yang kita baca tadi, Allah mengatakan, "Walaqad khalaqanal insan." Ayat 26 itu ya. Kami menciptakan insan itu. Masa nggak ada artinya kata Allah. Jangan buruk sangka dong kepada saya kata Allah. Wa na'lamu Aku tahu apa yang terbetik dalam hatinya, kata Allah. Di awal ayat ini, aku tahu sel-sel kamu yang sudah hancur di dalam tanah itu. Dan aku tahu apa yang terlintas di dalam hatimu. Selesai. Sudah kalau begitu. Sebagai orang yang beriman kepada Allah yang begini. Hebatnya pengetahuan Allah. Dia tahu sel orang yang sudah hancur dalam tanah. Dia tahu apa yang terbersit di dalam hati dan pikiran kita. Ya sudah, kita tunduk. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pilihan lain. Ya, ah, mantubillah. Saya beriman kepadamu ya Allah. Kardul dulu ya. lanjutkan sedikit ya. <coughs> Itu yang kita bisa serap dari ayat-ayat awal dari surat Qaf. Ternyata sangat-sangat mendasar pembicaraan awal surat Qaf ini. Ya. Tema ini tema mendasar. Nah, tetapi kadangkala banyak tafsir tidak menyentuh soal yang mendasar itu malah sekedar ya soal riwayat dan sebagainya. Kof diartikan gunung Kof gitu ya. Gunung Kof ada yang mengatakan gunung Kof itu adalah gunung tempat tertambatnya kapal Nabi Nuh, gitu ya. Ada riwayat-riwayat seperti itu. Ini tafsir saya bawa tafsir Ibnu Kasir ya. وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب وعندي أن هذا وأمثاله وأشبهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم كما افترى في هذه الأمة مع جلالة بقدر علمائها وحفاظها وأئمتها فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوز العقل قد يجوز العقل فأما فيما تحيره العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل Itu ابن كثير قاب Qab diartikan قاب جبل قاب gitu ya. Ini mungkin diambil dari cerita-cerita dongeng Bani Israel, kata beliau. Israeliat ya. Israeliat. Kita memang boleh mengutip keterangan dari Bani Israel. Tetapi yang tidak bertentangan dengan Quran yang sudah ada. <coughs> dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Itu yang boleh dikutip yang begini-begini ini nggak jelas kata Ibnu Katsir. Bahkan di sini dia mengatakan hatta anna al-imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah awradaha huna atharan ghariban la yasihhu sanaduhu an Ibnu Abbas sampai Ar-Razi pun meriwayatkan sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Qab itu adalah nama gunung namanya Gunung Qaf. Riwayat yang dikemukakan oleh Ar-Razi itu ialah sebagai berikut. خلق الله تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطا بها di balik bumi ini ada lang, ada tujuh ada lautan Di balik bumi, bumi ini dibungkus oleh lautan. ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلا يقال له قاف setelah bumi yang bundar ini dibungkus oleh lautan, maka dibungkus lagi oleh tanah lagi di dalam tanah pembungkus di sebelah sana lautan itulah terdapat gunung yang bernama Gunung Qaf katanya. Sama'ud dunya marfu'atun alaihi ثم خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك رضي سبع مرات jadi bumi, laut. Terus bumi lagi yang ada gunung kopnya. Laut lagi, bumi lagi, sampai tujuh macam. Begitu riwayat yang dikemukakan Abu Abdurrahman Abi Hatim Ar-Razi. Ya. Hadis yang suka diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ini oleh hadis beliau ini. Ibnu Abi Hatim ini. ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاف السماء الثانية مرفوعة عليه di bagian bumi yang paling ujung yang tujuh lapis ketujuh setelah bumi laut bumi laut bumi laut bumi laut yang ketujuhnya itu, itu sudah dekat langit. Nah di lapisan yang ketujuh itu, terdapat lagi sebuah gunung yang namanya Gunung Kop. Tapi Gunung Kop yang sudah dekat langit. Bukan Gunung Kop yang dekat bumi. Ya. Hatta ada sabah ardin sabah abhor. Sehingga terhitunglah Tujuh lapis bumi, tujuh laut, tujuh gunung, tujuh lapis langit. Untuk memenuhi tujuh-tujuh itu ya begitulah. Tetapi kata Ibnu Katsir, فَإِسْنَادُ هَذَا الْأَثَرِ fihi انْقِضَاءٌ Sanat daripada riwayat ini tak dapat dipertanggungjawabkan karena munqati. Kenapa ini beredar? Bahwa ini Nama gunung, nama gunung Pop. Kenapa umat bertahan dengan pendapat itu? Padahal ini Israeliat. Begitulah komentar Imam Ibnu Kasir di dalam tafsir Ibnu Kasir ini. Jadi Kop sudahlah. Kita singkirkanlah pendapat yang mengatakan itu nama gunung ya. So kalau gunung tempat kapal Nabi Nuh tertambat waktu banjir sudah surut, itu ada yang mengatakan Gunung Kop. Tetapi ayat lain mengatakan Gunung Judi. Wastawat alal Judi. Gunung Judi itu bukan Gunung Kop. Tapi ada lagi yang mengatakan Wattin. Tempat kapal Nabi Nuh tertambat itu adalah Gunung Tin. Nah kan. Repot lagi lah ya. Riwayat-riwayat itu. Jadi yang terangkop nama gunung itu kita singkirkan dulu lah. Kita ambil tema penting di dalam awal surat Al-Qaf tadi itu. Allah tahu. Kata Allah. Teori apapun soal hidup dan mati yang kamu anut. Apakah inkarnasi, reinkarnasi, apa teori ketiadaan. Dua-duanya nggak benar. Aku yang menciptakan manusia. Aku tahu apa yang terbetik di dalam pikirannya. Aku yang menciptakan manusia dengan benar. Aku tahu jasadmu yang sudah hancur di dalam tanah itu. Aku lihat semua mulkul-mulkulmu. Selesai. Begitulah keimanan kita berdasarkan ajaran Al-Quran. Jadi jangan lagi perbuatan nyata. Kita takbir nggak benar, kita rukuk nggak benar, itu jelas banget kelihatan ya. jangan karena Allah orang aja lihat. Ya, nah. Yang di sini, yang terbetik di sini doang, Allah tahu itu. Set dalam pikiran kita itu Allah tahu itu. Mulkul kakek kita yang nomor 10 dulu yang sudah hancur di dalam kuburan kita di kampung itu. Allah tahu itu mulkulnya. <laughs> Ya kan? Makannya dulu makan apa, mulkulnya ini gitu ya. Dia tahu semua mulkul. Itulah salah satu arti daripada alim. Allah Maha mengetahui. Itulah salah satu yang disebut dimaksud oleh kalimat alam seperti yang dikatakan dalam Quran itu. Inna kan ta'allamul ghuyub. Engkau tahu semua kegaiban. Ya Allah. Sudah, kita kan nggak ngerti. Sel kita itu, sel kakek kita dalam tanah itu kita nggak lihat. Gaib kan buat kita. Tapi Allah maha mengetahui segala kegaiban itu. ka anta alamul ghuyub. Kalimat alamul ghuyub di dalam Quran adalah salah satu daripada ungkapan Nabi Isa Nabi Isa itu orang keren ya. Luar biasa ya Nabi Isa itu. Waktu dia minta hidangan itu, dia berkata, turunkan hidangan ya Allah dari langit. Ya. Takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna. Berilah kami hidangan itu ya Allah. Wa anta khairul razikin. Ketika Allah bertanya, apakah engkau mengajak orang mempertuhankan dirimu? Tidak ya Allah, tidak pernah aku mengajak orang mempertuhankan diriku. Tidak pernah aku mengajak orang mempertuhankan ibuku. Ya. Yang aku ajak ialah supaya manusia mempertuhankan engkau. Engkau tahu diri hamba ini seluruhnya. Hamba tidak tahu engkau ya Allah. Innaka anta. Allamul Huyu. Itu ungkapan Isa. Dalam sekali itu ya. Inna anta allamul ghuyub. Nabi Isa itu banyak memiliki kegaiban-kegaiban, ya. Tetapi dia sendiri mengatakan Inna anta allamul ghuyub.